بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan bahasan kita terkait kitab usul aqaid ad-diniyah dan ini insyaallah adalah pertemuan terakhir kita terkait kitab usul. Dan berikutnya insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita sebelum Ramadan. Kita masuk kepada al-aslul khamis yaitu perkara yang kelima tariquhum fil ilmi wal amal metode mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah dalam ilmu berilmu dan juga beramal وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون ألا طريق إلى الله تعالى وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح dan demikian itu dikarenakan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya tidaklah ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan juga menuju kemuliaannya kecuali dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, jadi harus dilandasi ilmu dan diamalkan dalam amal. Tidak cukup seorang hanya berilmu tanpa beramal atau sebaliknya beramal tanpa ilmu. Seorang yang berilmu namun tidak mengamalkannya maka tidak bermanfaat baginya ilmunya. Sebaliknya seorang yang beramal tanpa ilmu maka ia akan jatuh dalam kesalahan dalam amalnya. Lalu apa makna masing-masing dari ilmu dan amal? Kata al-mu'allif wal ilmu nafi, maka ilmu yang bermanfaat adalah wa huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min kitabillah. Baik apa yang beliau sampaikan dari Al-Qur'an wa sunnati rasulihi atau sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan juga sebagaimana akan disebutkan mu'alif, turunan-turunan darinya. Turunan-turunan darinya. Fayajtahiduna fi ma'rifati ma'aniha. Maka ia, maka ia atau seorang ahlu sunnah harus harus berupaya mengetahui maknanya. Al-Quran dan Sunnah. Harus berupaya mengetahui maknanya. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan oleh Taimiyah rahimahullah taala, mengapa belajar Al-Quran belajar bahasa Arab wajib karena ia terkait memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan keduanya ilmu-ilmu agama ini sangat sulit untuk difahami kecuali bagi mereka atau kecuali dengan sempurna kecuali dengan memahami bahasa Arab. Karena tidak setiap hal mudah diterjemahkan atau bahkan tidak setiap hal bisa diterjemahkan. Maka tidak bisa seorang mengatakan saya hanya belajar dari terjemahan saja. Tidak cukup. Tidak cukup baginya untuk belajar dari hal-hal yang terjemahkan saja. Kita lihat. Kita lihat bahwasanya para ulama, para imam zaman dahulu bukan hanya orang Arab saja. Bahkan a'immatul hadis, para ulama hadis yang terkenal, ashab kutub siddah, pengarang kitab yang enam, enggak ada yang Arab kecuali satu yang diperselisihkan. Yaitu Imam Muslim. Perselisihkan apakah dia benar-benar dari Naisabur atau aslinya orang Arab kemudian pindah ke sana. Sisanya Imam Bukhari ya kemudian Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibn Najah, Imam An-Nasai, rata-rata dari luar daerah Arab. Namun kita lihat mereka mengarang kitabnya dengan apa? Bahasa Arab. Bukan dengan bahasa daerahnya. Bukan dengan bahasa daerahnya. Menunjukkan soalnya pentingnya bahasa Arab. Pentingnya bahasa Arab wa tafaqquh fiha usulan wa furu'an serta memahaminya secara usul baik secara pondasinya ataupun cabang-cabang dari usul. Ini yang diharuskan bagi seorang alus. Arabun ilmu-ilmu lainnya dari perkara ilmu-ilmu dunia, maka ia mengikuti hukumnya dengan ilmu syariat. Artinya apa? Dilihat secara kebutuhan dilihat secara kebutuhan menurut syariat. Kalau misalnya ia ada suatu hal yang dibutuhkan kaum muslimin, maka mempelajarinya juga wajib dengan kadar yang dibutuhkan. Kalau misalnya suatu ilmu cukup dipelajari oleh 100 orang, maka yang lainnya tidak wajib mempelajari. Kalau harus dipelajari oleh 1000 orang, maka 1000 orang wajib mempelajari hal tersebut. Dan misalnya itu. Jadi ilmu-ilmu lainnya adalah dilihat secara kebutuhannya bagi kaum muslimin atau tidak. Ini ilmu-ilmu dunia yang ada kebutuhannya. Ada pun selainnya ilmu-ilmu yang nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah tidak juga dibutuhkan oleh kaum muslimin. Tidak ada kebutuhannya. Maka ini adalah termasuk ilmu yang tidak ada faedahnya tidak dibutuhkan juga oleh kaum muslimin. Tentunya masalah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan bukan ungkapan satu atau dua orang yang butuh. Para penelitian mereka yang mengetahui apakah ini dibutuhkan atau tidak. Ilmu kedokteran, ilmu berbagai ilmu-ilmu lainnya misalnya ya bahkan sampai misalnya ilmu terkait persenjataan jika dibutuhkan maka harus dipelajari oleh kaum muslim ya dengan kadar yang dibutuhkan. Kemudian wayasluquna jami'a turuq ad-dalalat fiha dan mereka menempuh dan mempelajari seluruh jalan-jalan dalalat pada ilmu-ilmu tersebut baik mutabaqah wa dalalatul tadammun wa dalalatul iltizam. Tiga dalalah ini ya banyak pembahasannya dalam ilmu usul dan semisalnya dan juga dalam perkara asma wa sifat. Kita telah sering menjelaskannya dalam perkara asma wa Ada tiga dalalah padanya. Dalalah mutabakah, yakni menunjukkan suatu hal secara penuh. Dalalah atau menunjukkan sebagian dari suatu hal. Wa dalalatul iltizam. Iltizam adalah suatu hal yang di luar makna tersebut namun memiliki konsekuensi terkait. Kemudian wayabzuluna atau sebelumnya, maka seorang dalam agama ini ia wajib mempelajari apa-apa yang wajib baginya dari ilmu agama. Dan hendaknya ketika seorang belajar ilmu agama, bukan hendaknya, seharusnya bagi seorang ketika belajar ilmu agama, ia menempuh jalan yang telah dipersiapkan para ulama yang telah diatur dan ditata oleh para ulama dalam hal ini. Dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, dalam perkara usul fiqh, dalam perkara ilmu-ilmu alam. Dan semisal itu, dalam perkara tafsir. Hendaknya ia menempuh jalan yang telah ditata, diatur oleh para ulama. Terkadang ada seorang mengatakan misalnya, saya sudah belajar sekian tahun belasan tahun dan semisalnya. Namun seperti nggak ada yang nyantol ilmu yang saya pelajari. Salah terus. Atau bingung saja. Kita lihat ternyata atau dilihat ternyata ia tidak menempuh jalan yang atau metode yang diperintahkan atau digambarkan ditata oleh para ulama. Wajar terjadi seperti ini. Kenapa? Karena ia tidak mengikuti jalan yang seharusnya. Seperti misalnya anak mau belajar langsung dimasukin ke SMA. Padahal dia SMP, SD belum. Maka apakah kita katakan ilmu yang ada di SMP yang bermanfaat? Bermanfaat. Namun dalam kepalanya belum ada perangkat untuk memahaminya. Sehingga ilmu tersebut tidak bisa ia mengerti. Demikian pula dalam perkara ilmu syariah. Para ulama telah membuat padanya madarij, metode atau tahapan-tahapan. Ini dulu, belajar ini dahulu, baru ini, baru ini, baru ini. Karena pada kitab yang terakhir bisa jadi ia dikarang bagi orang yang telah siap dari dari kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga ketika belajar kitab yang terakhir, ia telah memiliki perangkat dalam kepalanya yang siap memahami kitab tersebut. Ini penting karena tadi bisa jadi menyebabkan seorang tidak mendapatkan pemahaman dari apa yang ia pelajari karena salah jalan. Atau ia mendapatkan pemahaman yang salah. Yang ngaco. Karena apa tadi perangkatnya belum beres. Sehingga ia tidak bisa memahami dengan baik. Misalnya dalam fikih. Misalnya dalam fikih. Orang langsung saya ingin misalnya belum pernah belajar fikih sama sekali atau baru belajar fikih yang sangat ringkas, dia kemudian saya mau langsung baca kitab yang diisi oleh berbagai perselisihan segala macam. Dia sendiri nggak paham apa yang harus dia lakukan. Dia nggak paham bagaimana torah atau torah kastarji. Dia nggak paham bagaimana menentukan mana pendapat yang tepat, mana yang tidak dia tidak memahami cara cara mengambil faedah dari hadis, pengen langsung baca kitab yang demikian. Akhirnya apa? Berlalu umur nggak ada faedahnya buat dia hasil hasil. Padahal andaikan dia mulai dengan cara yang telah ditentukan para ulama, misalnya dimulai dengan matan yang ringkas, kemudian penjelasan dari matan tersebut, kemudian pemahaman gambaran atau eh, tasawir dari mata tersebut. Kemudian dalil-dalilnya. Kemudian masuk khilaf dakhil mazhab. Kemudian khilaf luar mazhab. Kemudian sampai tahap terakhir ia akan bisa masuk pada yang tersebut dengan mumpuni. Oleh karena itu jangan sepelekan madarik atau tahapan-tahapan yang telah dibuat oleh para ulama. Karena ini Jikalau tidak kita ikuti, bisa jadi kita tidak mendapatkan ilmunya atau mendapatkan suatu hal yang salah pahami dengan cara yang salah. Ya, seperti ini yang seharusnya dimengerti oleh seorang ketika ia akan belajar sebuah ilmu. Dan jangan merasa gengsi atau misalnya, masa saya sudah belajar sekian lama, namun masa ngulang lagi dari dasar. Kalau memang memang tidak bisa dasarnya, maka ulang dari dasar. Tidak mengapa. Kalau memang tidak bisa, maka ulang dari dasar. Karena percuma ya kalau terus menerus mau di atas tapi dasarnya kosong. Dasarnya kosong sama sekali tidak ya atau hasbun tidak berfaedah baginya. Kalau memang dia mulai dari awal, maka mulailah dari awal. Kalau dia harus duduk bersama orang-orang yang lebih muda baginya darinya yang lebih rendah derajat ijazahnya misalnya, silakan lakukan. Dalam rangka ya agar ia sampai kepada pemahaman yang benar ketika mempelajari sebuah ilmu. Kemudian dalam mualif wa yabduluna dan mereka mengeluarkan atau mencurahkan upaya mereka, kuatan mereka fi idraki dzalik dalam memahami hal tersebut bihasabi ma Sesuai dengan apa-apa yang Allah berikan dari kemampuan. Tentunya dengan diiringi atau bersama dengan ikhlas dalam hal tersebut. Ikhlas dalam hal tersebut. Wa ya'taqiduna anna hadhihi al-'ulum an-nafi'ah hiya wa ma tafarraqa 'alayha min as-sahihah wa nasabat hukmiyah. Wa kullu 'ilmin 'ala dhalika aw wazarahu aw tarattaba 'alayhi fa huwa 'ilmun syar'i. Dan mereka meyakini bahwasanya ilmu-ilmu yang bermanfaat ini dan apa yang merupakan cabangnya dari qiyas-qiyas yang sahih. Ya, dan juga setiap ilmu yang membantu atasnya atau merupakan penopang baginya atau merupakan konsekuensi darinya maka ilmu syar'i. Artinya ilmu syar'i ini luas. Ilmu misalnya sebuah ilmu tafsir dan perkara-perkara yang membantunya, yang merupakan cabang darinya yang menguatkannya atau yang dibutuhkan olehnya. Oleh karena itu misalnya seorang ingin belajar ilmu fikih. Namun beberapa perkara dari ilmu fikih harus didasari dengan perkara tahu. Maka ia butuh belajar dari perkara tahu juga yang menopang ia dalam memahami pelajaran fikihnya. Kama anna ma daddahu wa naqadahu fa huwa ilmun batil. Sebagaimana apa yang merupakan lawan dari ilmu-ilmu syar'i yang berlawanan dengannya maka ia ada ilmu yang batil. Fahada tariquhum fil ilm. Maka ini adalah tariq mereka, jalan mereka dalam ba atau metode mereka dalam berilmu. Wa matariqum fil amal, adapun metode mereka dalam beramal, Wa innahum yataqarrabuna ila Allah taala bitasdiq wal i'tiraf bid-dam bi aqaidil iman. Maka sungguh mereka mendekatkan diri Allah Ta'ala dengan membenarkan dan mengakui pengakuan yang sempurna. Pembenaran dan pengakuan yang sempurna dengan perkara-perkara iman Allati ya asur ibadat wa asaswa. Yang mana ia adalah pondasi dari ibadah-ibadah. Pertama, seorang harus dipenuhi dalam hatinya dengan pembenaran Dan juga pengakuan terhadap apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan ini lebih penting daripada yang selanjutnya. Meskipun tentunya dua-duanya sama penting. Namun kenapa saya katakan lebih penting? Karena perkara iman ini, perkara-perkara iman ini sama sekali tidak boleh tinggalkan. Misalnya, seorang melakukan perkara yang haram dalam perbuatan atau meninggalkan perkara yang wajib dalam perbuatan. Tidak otomatis ia jatuh kepada kafiran. Namun pada iman yang wajib, jikalau dia mengetahui itu datang dari Allah Ta'ala. <clears throat> Kemudian dia mengingkarinya, jatuh pada kafiran. Oleh karena itu misalnya antara seorang yang mengatakan khamar halal namun tidak minum dengan seorang yang minum tapi mengatakan khamar haram. Lebih baik mana? Lebih baik yang minum tapi mengatakan khamar haram. Kenapa? Karena dari si imannya masih benar. Dan para ulama tidak mengkafirkan orang yang minum khamar. Tapi kalau dia tahu khamar haram dari Allah Ta'ala namun dia mengingkarinya, Jatuh kepada kafir. Jatuh kepada kekafiran. Atau seorang misalnya mengatakan puasa nggak wajib, tapi dia puasa. Kenapa alasannya? Sehat. Yang satu tidak puasa, tapi mengatakan puasa wajib. Tentunya yang kedua lebih baik. Ya, oleh karena itu kita katakan perkara iman itu lebih penting bukan karena perkara amal tidak penting, namun perkara iman ini benar-benar harus sempurna. Berbeda dengan perkara amal, tidak seluruhnya mengkafirkan seorang. Summa yataqarrabuna lahu bi adai faraidillah al-muta'alliqa bihaqqi bihaqqihi wa huquqi ibadi. Kemudian mereka juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah taala yang terkait hak Allah taala ataupun hak hamba-hambanya. Perhatikan, tidak hanya terkait Allah Ta'ala, namun juga terkait hamba-hamba Allah Ta'ala. Karena sebagian orang ada yang dalam hak Allah Ta'ala bagus. Namun dalam masalah hak sama hamba, hak yang wajib bagi hamba yang lain, atau hak yang wajib antara dia dengan sama manusia, tidak mendulikannya. Ini enggak benar. Ini tidak benar melainkan sebagaimana ia wajib melaksanakan haknya kepada Allah taala, hak ah, Sebagaimana ia wajib melaksanakan hak Allah taala, maka ia juga wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait hak sama manusia. Seperti misalnya membayar hutang, kewajiban bayar hutang, atau menunaikan amanah, memberikan gaji dengan seorang pengusaha misalnya memberikan gaji dengan tepat ini harus. Ini harus. Jangan di, dikira bahwasanya yang wajib hanya menunaikan berkat Allah Subhanahu wa taala, salatnya, zakatnya. Namun kemudian terkait hak sesama manusia yang Allah taala wajibkan ditinggalkan. Tidak. Tidak boleh demikian. Juga sama tidak boleh sebaliknya ia fokus dengan hak sama hamba aja tapi terkait Allah taala ia sama sekali tidak lakukan. Tidak boleh demikian. Maleksar minat nawafil. Bersamaan dengan memperbanyak perkara-perkara yang sunnah. Wa bitarkil muharramat wal manhiyat ta'abudan lillahi ta'ala. Dan dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan hal-hal yang dilarang dalam rangka beribadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah amalan mendapatkan pahala ketika diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tindakan meninggalkan yang haram juga mendapatkan pahala ketika ia diniatkan untuk dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berbeda antara orang yang meninggalkan suatu hal yang haram tatkala ia hampir melakukannya karena takut kepada Allah taala dan antara orang yang tidak pernah berniat sama sekali melakukan hal tersebut. Yang pertama misalnya orang di depannya udah beli khamar, udah siap meminum baru ingat dosa dia buang. Maka dia mendapatkan pahala karena, Karena dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang memang nggak pernah kepikiran minum khamar, nggak pernah beli, nggak pernah ingin merasakannya, maka tentunya tidak mendapatkan pahala aturuk oh, seperti itu. Tidak mendapatkan pahala aturuk yaitu tindakan meninggalkan suatu hal. Tindakan meninggalkan suatu hal berpahala ketika ia meninggalkannya, ketika atau ketika ia meninggalkannya setelah ada keinginan untuk melakukannya karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ia meninggalkan karena bukan karena takut kepada Allah taala, karena nggak ada kesempatan, karena nggak ada duit dan misalnya maka ia tidak mendapatkan pahala karenanya. Wa ya'lamuna anna Allah Ta'ala la yaqbalu illa kulla 'amalin khalisin al karim. Maslukan fihi tariqun nabiyil karim. Dan mereka mengetahui bahwa si Allah Ta'ala tidaklah menerima setiap amal kecuali amalan yang ikhlas bagi wajahnya yang mulia. Yakni ia ketika beramal meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maslukan fi tariqun nabiyil Karim dan menempuh jalan Nabi yang mulia. Artinya dikumpulkan padanya ikhlas dan mutabah mengikuti Nabi SAW atau ittiba. Maka tidak cukup ikhlas saja tanpa ittiba. Atau sebaliknya ittiba tanpa ikhlas. Tidak cukup. Seorang sholat namun ria. Atau ia melakukan suatu perkara yang merupakan kebid'ahan. Maka ia tidak mendapatkan pahala padanya. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا yusyik bi'ibadati rabbi ahada. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya ia beramal amal yang saleh. Apa amal yang saleh yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbi dan jangan melakukan per, jangan melakukan persekutuan atau menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun. Artinya dengan melakukannya dengan ikhlas. Kedua-duanya harus dilakukan. Wa yasta'inuna ta'ala fi hadhihi an-nafi'ah dan mereka mohon Allah taala bantuan dalam menempuh jalan-jalan yang bermanfaat ini. Artinya tidak cukup seorang hanya berupaya. Melainkan lebih dari hal itu, ia harus memohon Allah Ta'ala agar memudahkan. Karena tidaklah terjadi apa yang terjadi kecuali apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Dan tidaklah kita melakukan ibadah kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk membaca dalam setiap sholat kita empat kali minimal tiga kali atau dua kali iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami beribadah hanya kepada engkau kami mohon pertolongan ya antaranya adalah pertolongan agar baik dalam beribadah agar bisa melakukan jalan yang benar dalam beribadah. An-nafi' dia itu dalam melakukan jalan-jalan bermanfaat ini allati hiyal ilmu nafi' wal amal salih yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal salih al musi ila kulli khairin wa falah yang menyampaikan pada setiap kebaikan dan keberuntungan wa sa'adatin ajilah wa ajilah serta kebahagiaan yang segera maupun yang jauh di depan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dengan ini kita menyelesaikan pembahasan tentang usul akal diniyah dan insyaallah atau dengan syarah yang sangat ringkas tentunya meskipun ia memiliki hak untuk disyarah dengan sangat panjang. Namun dalam rangka atau karena keterbatasan ya waktu yang ada. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk atau akan melanjutkan kembali penjelasan kita atau atau pembahasan kita terhadap kitab usul iman ya Allah taala ala wa alam sallallahu nabi Muhammad subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh